هم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا kamu akan mendapatkan mereka-mereka itu. Mereka-mereka maksudnya orang-orang Yahudi yang pada ayat sebelumnya dijelaskan mereka menganggap bahwa surga untuk dia. Mereka menganggap sebagai kekasih Allah eh, pada ayat ini dalam ayat sebelumnya kalau memang kamu menganggap surga mesti untuk kamu minta saja mati ternyata mereka nggak mau mati tidak kepengen mati walai yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim Allahu alimun bizalimin. Tidak ada yang ingin mati dan bahkan kamu akan mendapatkan mereka. Itu orang yang paling lupa, paling tamak, paling rakus ala hayatin dalam kehidupan ini. Mereka sangat-sangat ingin hidup terus saja di dunia ini. minan ladina asyabu bahkan melebihi orang-orang yang musyrik. Kenapa dibandingkan dengan orang musyrik? Orang Yahudi itu orang ahli kita, Mereka mempunyai keyakinan adanya kehidupan di akhirat. Sedangkan orang musyrik tidak punya keyakinan itu. Orang musyrik wajar-wajar saja. Kalau ingin hidup ini saja. Yang penting dunia dapat. Yang penting dunia ini. Tidak mikir soal akhirat. Orang Yahudi kan tidak. Mereka percaya adanya alam akhirat. Mereka meyakini itu. Tapi kenapa? Kok malah wala tajidanna ahrasan nasi ala hayat mereka sangat loba sekali terjemahan yang lama loba kalau terjemahan yang ada Bapak pegang di sana disebutkan tamat dan juga menerjemahkan rakus dari sambil itu as'aroho ah, sangat rakus sekali ala hayat wa minal ladina asabu Yawaddu ahaduhum lau yuhammaru alfamana. Mereka justru ingin hidup ini seribu tahun di dunia. Maksudnya ingin hidup yang lama. Ingin hidup seribu tahun. Kan juga tidak mungkin hidup seribu tahun. Ada juga penafsir yang mengartikan Kalimat ingin hidup seribu tahun itu maksudnya hidup itu dia yang menentukan. Kalau dia ingin mati ya mati, kalau belum ingin mati ya tidak mati. Jadi bukan lantas seribu tahun itu letelan bahwa apa namanya sembilan ratus ditambah seratus tahun tidak demikian. Itu maksudnya dengan ingin hidup seribu tahun. Nah, di dalam Al-Quran memang ada Nabi yang disebut usianya di dalam Al-Quran ini seribu kurang lima puluh. Umur dalam Al-Quran satu-satunya adalah umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh itu dikisahkan di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 14 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما Sawatullah 14 ayat. Jadi kami telah mengutus Nuh alaihissalam Ina qaumi pada kaumnya fala bisa fihim alfasanatin inna khamsina maka Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya dalam berdakwah seribu tahun kurang lima puluh ini kan usia mungkin terpanjang ini gak ada orang usianya. Alfa sana alfa din illa khamsina anak. Tapi karena kaumnya gak mau iman, fakhadahum tufan wa zalimun. Akhirnya mereka ditimpa dengan banjir bandang yang besar. Karena mereka hanya zalim. Nah ini Nabi Nuh usianya panjang dalam berdakwah. Orang-orang Yahudi mereka memang menginginkan umur seribu tahun ini menganggap bahwa walaupun di dunia ini tidak enak, apalagi enak, masih lebih nikmat daripada hidup di akhirat. Karena dosa-dosa mereka. Maka di situ dikatakan, walaupun mereka usianya seribu tahun wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi dan tidaklah dia umur yang seribu tahun itu akan bisa menjauhkan mereka dari azab lebih berat saja azabnya karena memang dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mantala umruhu wa amal amalu khairukum mantala umruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya wa hasunah amalu. Baik amalnya. Wasalukum sejelek-jelek kamu mantara untuk puasa wa sa'a amalu. Sejelek-jelek kamu semua adalah orang yang panjang umurnya tapi sama amalu. Amalnya jelek. Jadi semuanya kalau tidak bisa amal baik, tidak ada gunanya. Usia panjang. Dan perlu kita tahu yang menentukan usia itu bukan kita bertambah berkurangnya usia itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Soal kita minta silakan minta. Tapi sudah dinyatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Kan ditentukan demikian oleh Allah pada akhir surat yang ke-63 walan yuakhirallahu nafsan surat al-munafiqun walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ayat terakhir ayat 11 sekali-kali Allah tidak akan memberikan tangguh seseorang idza jaa dua apabila ajalnya telah tiba nggak bisa ditangguhkan walaupun pahamannya satu jam yang lalu masih bicara dengan kita kalau sudah waktunya ya diambil oleh Allah itulah walayyakhi Allah nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirun bima malu. juga banyak yang menentukan umur kita bukan kita sendiri Allah kalau pada surat Fatil surat 35, ayat 11, di sana Allah menyatakan kita potong tengah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dari awalnya Allah menciptakan kamu dari tanah, dari sperma, Semacam jangan aku masuk aja Jadikan, jadikan kamu berpasang-pasangan Pada ayat 11 Surat yang ke-35 Wa ma min mu'ammarin Agar di ujungnya Wa ma min mu'ammarin Tidaklah dipanjangkan umur seseorang Wa la yunqasu min umurihi dan tidak pula dikurangi umur itu illa fi kitab kecuali umur itu sudah ditentukan di dalam kitab catatan lauhul mahfud sudah ada ketentuannya di sana tegak sekali kan sudah ada ketentuan di sana ditambah dikurangi ini kita tidak tahu semua di lauhul mahfud ini adalah suatu yang gaib. Kuncinya ada pada Allah sendiri. Inna dari kalau Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah, nggak ada sulitnya. Makanya kita bersyukur punya umur yang penting kita umur ini bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itulah yang paling baik memanfaatkan usia kita. Tidak usah seperti orang Yahudi meminta usia seribu tahun berapa saja kita minta ya Allah mudah-mudahan usia ini berilah usia kita ini yang bermanfaat untuk hidup kita untuk beribadah kepada Allah baik ibadah ritual maupun yang sosial itulah yang terpenting jadi permintaan usia panjang pun tidak berguna dinyatakan pada ayat 96 Al-Baqarah tadi wa ma huwa bimuzahzihi min al adabi ay amma wallahu basirun bima ya'malu Allah ma melihat apa yang mereka lakukan selama usianya diberi Allah selama hidup di dunia ini wallahu basirun bima ya'malu bukan hanya orang Yahudi orang musyrik terhadap kita pun juga wallahu basirun bima ya'mal. Kalau kita ingat ujungnya ayat ini saja, kita akan selalu memanfaatkan usia kita untuk kebaikan. Karena yakin Allah basir, Allah maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa yang kita lakukan, Allah basir. Mengenal sifat Allah Al-Asma Al-Husna ini mendorong kita untuk jadi manusia yang baik berusaha sebaik mungkin memanfaatkan usia kita ini al-basir kan sifatnya Allah kan nah, kemudian ayat berikutnya berakhir pembahasan juga masih terkait dengan orang Yahudi orang Yahudi mereka ini terhadap makhluk Allah. Malaikat ada yang disenangi, ada yang dibenci. Pada ayat 97, Qul man kana aduwan li Jibril فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين mukminin. Kul katakanlah, ayat ini karena memang orang Yahudi itu menyatakan sangat benci kepada Jibril. Padahal mereka juga tahu bahwa yang menurunkan wahyu pada Nabi Musa juga Jibril. Nah, kenapa benci kepada malaikat Jibril? Padahal membenci, memusuhi, menjadikan Jibril sebagai musuh pun yang tidak ada gunanya. Melihat juga tidak pernah. Nah, kalau memusuhi itu kan biasanya mestinya bisa menjatuh, memberikan satu kesulitan kepada yang dimusuhi. Ini kan tidak ada gunanya. Membenci Jibril, memusuhi Jibril, katakan maka nama dua Jibril siapa yang memusuhi kepada Jibril menjadikan Jibril sebagai musuhnya. Sebenarnya Jibril nggak pernah nggak perlu dimusuhi. Kenapa memusuhi Jibril? Mereka sebagian orang Yahudi menyatakan karena Jibril itulah yang membongkar rahasia-rahasia mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan menerima wahyu melalui Jibril. Nah di antara isinya wahyu itu membongkar kejahatan-kejahatan Yahudi. Bahkan Yahudi akan membunuh Nabi pun. Nabi sudah dikasih tahu lebih dulu. Mensihir Nabi pun. Nabi dikasih tahu oleh Jibril. Karena Yahudi yang mensihir Nabi Lubay bin Al-Aqsam. Nah itu pun, Nabi dikasih tahu. Ini Lubay yang mensihir engkau disuruh membaca Al-Falak Anas. Sehingga dengan banyak kasus itu Yahudi memusuhi pada Jibril. Nah, Nabi sampaikan Barang siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuh Fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah Sesungguhnya Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu atas izin Allah. Fa'innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Jadi yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi atas izin Allah ke dalam hati. Ke dalam hati itu berarti tidak ada tulisannya. Ya kan? Ala qalbika ke dalam hatimu. Tidak ada tulisannya Beda dengan Taurat kepada Nabi Musa diturunkan berbentuk lauk lauk lembaran-lembaran. Tapi kepada Nabi ala qalbika biiznillah isinya musaddiqan lima bayna yadai. Di antara isinya Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan Taurat Injil dan kitab-kitab yang lain itu artinya musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan ke dalam hati tidak pakai kita melalui Jibril di antaranya surat As-Suara surat 26 192 sampai 195 196 Allah berfirman surat 26 As-Suara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin أرضك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وإنه لتنزيل رب العالمين dan bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu tanzil Rabbil Alamin yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Siapa yang menyampaikan pada Nabi Nazala bihi ruhun amin. Membawa turun Al-Quran itu Ar-Ruhul Amin. Jibril. Itu ayat 193 kan? Wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhun amin ala qalbika. Ke dalam hati engkau Muhammad. Ke dalam hatinya. Jadi Jibril mengajari Nabi Sampai Nabi hafal benar di dalam hatinya. Litakuna minan munziri. Agar kamu termasuk rasul orang yang memberikan peringatan. Nabi itu akan mengingatkan, tidak memaksa orang untuk jadi orang yang mukmin atau tidak. Tugasnya mundiri mengingatkan. Al-Quran itu bahasanya bilisanin Arabiyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran memang diturunkan oleh Allah Jibril yang membawa Tuhan dalam hatinya. Itulah Al-Quran. Jadi nggak perlu membenci Jibrilnya. Tapi kalau membenci Jibril berarti juga membenci Allah yang menurunkan wahyu itu. Nah manfaatnya Al-Quran baca Al-Quran adalah Hudaw wa busyadil mu'minin. Jadi kan gitu kan. Fa'innau nasara qalbaka bidillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyadil mu'minin. Al-Quran itu adalah petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kita-kita yang beriman ini mendapatkan hidayah Udah wabushra dari Al-Quran. Pada surat 16 juga disebutkan bahwa Al-Quran hudau wa rahmatan lil muslimin. Surat An-Nahl di sana ayat yang ke-89 saya potong di tengahnya Wa nazzalna 'alaika al-kitaba syair. likulli syai'in wa hudan wa muslimin. Wa nazzalna 'alaika al di ujungnya dan kami telah turunkan kepada engkau Muhammad menazzalna 'alaika Alkitab Alquran al-kitab al-Quran yang Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Berbagai macam hal dijelaskan di dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syait wa hudawun wa rahmatau wa usradil muslimin. Ayat 89 kan? Hudawun wa rahmat. Betunjuk dan rahmat serta berita gembira bagi orang-orang muslim bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah itu pada ayat selanjutnya surat yang sama 102 juga ada juga Kulnas jalahu surat itu juga surat yang ke-16 Kulnas jalahu ruhul kudusi min rabbika bilhaq ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين juga dikatakan di situ bahwa katakan nazalahu al-Qudus membawa Tuhan menurunkan Al-Quran itu nazalahu al-Qudus Roh Kudus yaitu Jibril jadi dalam Al-Quran nama Jibril disebut Jibril langsung kadang Ruhul Kudus juga. Jibril. Ruhul Amin juga. Jibril juga asmara. Tadi Ruhul Amin. Pada surat An-Nahl ini Ruhul Kudus. Pada Al-Baqarah yang kita kasih Jibril langsung namanya kan. Jadi memang namanya Jibril ada Ruhul Kudus, Ruhul Amin dan juga Jibril. Nah itulah untuk lebih memantapkan imannya hati hatinya orang-orang yang beriman yusabitan ladzina amanu memantapkan hatinya orang yang beriman juga hudaw wa busyadil muslimin petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang Islam nah, itulah jadi Jibril ini yang menurunkan hal Quran atas izin Allah atas perintah Allah pada Nabi Muhammad tidak perlu benci kepada Jibrilnya. Makanya kalau benci kepada Jibril berarti benci kepada Allah. Berarti memusuhi Allah. Maka kita kembali Al-Baqarah pada ayat 98-nya. 98-nya dikatakan Mengkara duwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jidhira amikana fa Allah aduhun li kafiri Al-Baqarah 98 nah Man kana aduan lillah Barang siapa yang menjadi musuhnya Allah Wa manaikatihi Wa rusulihi Musuhnya malaikat-malaikat Memusuhi Rasul-Rasul Wa Jibril wa Mikal Memusuhi Jibril dan Mikail Mikael itu adalah malaikat yang memang disenangi oleh orang Yahudi karena apa namanya dalam penjelasannya Mikael itu yang menurunkan rahmat, memberikan hujan, menurunkan hujan, membagi rezeki itu adalah Mikael. Itu menurut mereka demikian. Kalau Jibril dibenci, Hari ini siapa yang membenci kepada malaikat yang mana saja atau pada Jibril Mikael sebenarnya orang yang memusuhi kepada utusan Allah malaikat itu semuanya menjadi kafir walaupun tidak Yahudi semuanya adalah kafir fa Allah aduwwul lil kafir Allah itu adalah memusuhi terhadap orang kafir kan من كان عدوا لله فلا رسول ورسوله في ذلك Allah الله عدو kafir kalau memang orang itu kafir ingkar kepada Allah itulah musuh Allah nah, kalau musuh Allah ya mesti akan diadab oleh Allah tidak katakan musuh karena apa Meningkari terhadap aturan-aturan Allah itu pengertian memusuhi Allah bagaimana Kan tidak bisa memusuhi Allah. Artinya mengingkari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak mau menjalankan perintah, tidak mau menjauhi larangan. Itulah musuh Allah. Fa'inna Allah aduhun lil kafirin. Baik kita cukupkan sampai 98. Ada yang perlu disampaikan. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang hormati bahwa agama Islam bukan agama untuk seluruh umat manusia. E, dan Yahudi ini sudah kita ketahui begitu keras hatinya untuk diajak beriman. Lalu bagaimana kita apakah masih tetap berlaku untuk ajak dia? Begitu keras hatinya. Di samping itu mengenai masalah kerukunan umat agama di Indonesia ini kan kita juga uh, ini perlu mendawahi yang di luar Islam nah, di kita ini ada aturan main saling tidak boleh mengajak kalau yang sudah beriman karena kalau dari segi tugas dari Allah karena kita pun harus mengajak mereka juga bagaimana ini yang eh, sama-sama uh, terpenuhi dari kumpulan beragama terpenuhi tapi misi uh, sebagai uh, uh, pelanjut pewaris waris itu uh, tak berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apakah kita juga wajib mendakwai orang Yahudi yang sudah jelas sifat sikapnya sedemikian rupa Oh tidak semua Yahudi itu jelek oh tidak. Dan saya kita sampaikan, kita tengok saja sedikit pada tadi kan sampai 98 kan. 99. Coba pada ayat 100 itu. Ayat 100 itu menunjukkan bahwa ada sebagian yang mau beriman. أَوَكُلَّمَا عَادُوا عَلَى النَّبَلُ فِيكُمْ bahkan sabuhum la لَا يُؤْمِنُونَ ayat yang ke 100 bahkan kebanyakan mereka tidak mau beriman maksudnya lawan katanya kebanyakan mereka tidak mau beriman berarti ada sedikit yang mau beriman nah mudah-mudahan saja yang kita gawai termasuk yang sedikit tadi masih ada sedikit orang Yahudi yang mau ber iman tapi memang kebanyakan aksaruhum lah yuminun tetap dakwah Nabi pun tetap mendakwai orang Yahudi kalau nggak didakwai kita salah ini kaitannya dengan ayat tadi kan bagaimana dengan kehidupan kita sudah jelas ayatnya menunjukkan Yahudi pun ada yang beriman tapi kecil karena ayatnya balaksa hukum lah yuk minum kebanyakan mereka tidak mau beriman berarti sedikit ada yang mau beriman mudah-mudahan kita berdakwah menyentuh hati mereka yang sedikit itu mau beriman kan kita nah, bagaimana dengan adanya aturan main di negara kita berjalan dakwah tetap berjalan kita tidak pernah memaksa orang oleh karena itu, setiap ada teman dari agama lain masuk ke agama Islam, kita tidak pernah lantas gegabah supaya tidak terkena aturan apa namanya SKB itu maka biasa kita suruh kita minta yang Baru masuk Islam tadi menandatangani berbagai macam belangko, di antaranya belangko bunyinya apa? Dia mengikuti agama Islam sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun juga kan. Kami sering banget menerima teman dari agama lain yang masuk agama Islam. Bahkan di RW kami selama kurun 9 tahun Alhamdulillah sampai 14 rumah yang apa namanya dari agama lain masuk ke agama Islam dengan berbagai macam sebab. Ya, ada yang memang apa namanya lihat orang mati, ada yang hanya masalah kentut dua, akhirnya jadi masuk Islam semua. Ini adalah dengan dakwah tapi tanpa ada paksaan, Pak. Itulah nggak salah kita berdakwah tanpa memaksa. Mereka pun juga berjalan. Mereka juga punya misi. Kita pun juga misi. Agama misi itu kan dengan Islam dan Nasrani hakikatnya. Yang lain-lain kan tidak seperti Islam dan Nasrani. Tapi cara main kita pun supaya jangan sekali-kali melanggar SKB itu. Kalau kita memaksa orang, nah kita kan bisa saja sambil ngomong-ngomong Bahkan Alhamdulillah tempat kami ada yang seorang kita pilih jadi RT, saja jadi RT tiga bulan masuk agama Islam Pak. Nah, ini kan memang apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih hidayah orang Batak asli Pak. Nah itulah jadi tetap berdakwah berjalan jangan melanggar SKB itu. Tapi juga jadi masalah juga. Mungkin itu jawaban kami. Jalan tetap berjalan, tidak karena kita berhenti. Itulah ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.